Haruskah bayar zakat fitrah melalui amil? Bagus bayar pakai amil. Jadi waktu saya penyuluhan di penyuluhan di Bangkinang ada bapak-bapak orang kaya. Ustadz Somad, harus ke amil atau langsung? Saya bilang ke amil. Apa untungnya kalau saya ke amil? Ini keluarga saya, tetangga-tetangga saya. Kalau saya kasih ke Amil mereka tak dapat. Kebetulan ketua Amil Basnas Kampara ada di situ. Saya ketua Amil. Bapak berapa ngasih selama ini? Saya kalau ngasih 500, Bapak serahkan duit Bapak kemari, kami ngasih sejuta. Ah, lebih banyak. Nanti datang ke Basnas, Basnas ke kota Pekanbaru di komplek Masjid Ar-Rahman. Tanya, Pak Basnas, ini saya mau ngasih zakat, tapi ada tanggungan saya ini 10 orang. Kalau saya bayar ke sini, ini bisa dapat enggak? Bisa jadi lebih banyak dapat. Atau dibuat dia 50-50. Karena kalau kita matikan sama sekali basnas, nanti basnasnya akan mati. Kita maunya satu pintu. Zakat satu pintu. Kenapa zaman Nabi dulu bisa orang-orang kaya itu menyalurkan? Karena satu pintu. Tempat solat Baitullah. Tempat zakat Baitul Mal. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. ada apa? Satu pintu. Makanya jangan sampai lagi anak-anak muda kita menganggap kotak itu berjalan itu ajaran Islam. Kotak berjalan itu bukan ajaran Islam. Itu tak dari mana datangnya. Tapi kalau kotak dilarang berjalan, maka orang tak bersedekah. Maka kalau mau menghilangkan kotak jangan berjalan, maka mesti ada baitul mal.